Satu persatu kita jawab, bolehkah suatu perjanjian dibatalkan dan bagaimana hukumnya? Perjanjian boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak. Ya. Sepihak nggak boleh. Harus disetujui oleh pihak yang yang lain. Karena perjanjian adalah yang melibatkan dua belah pihak. Perjanjian apapun itu perjanjian pasti berkaitan dengan dua belah pihak. Tidak mungkin perjanjian itu satu pihak. Dan Termasuk perjanjian kita, syahadat la ilaha illallah itu dua, dua pihak, yaitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh dibatalkan ya, sepihak. Ya, harus atas persetujuan kedua belah pihak. Dan bagaimana hukumnya membatalkan perjanjian haram? Rasul mengatakan al-mu'minu al-mu'minuna ala syurutihim. Kaum mukminin itu harus menepati syarat-syarat yang mereka setujui. Hukum pakai sorban berekor. Maksudnya berekor apa maksudnya? Iya, ada ekornya. Kalau ekornya tidak isbal tidak mengapa ya begitu. Boleh kita golput golongan putih. Artinya apa? Pakai baju putih-putih. Iya, itu nih demokrasi itu dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Ya. Orang-orang bijak tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Ada yang buat pandut orang bijak tidak melanggar Ya, itu keliru. Yang benar orang bijak tidak melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang bijak. Orang yang tidak bijak adalah orang yang melakukan sesuatu yang menurut akalnya baik walaupun melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala Apabila seseorang ditahan pemerintah karena korupsi seperti wali kota Medan, apa maksudnya? Saya belum tahu. Ada apa rumah di Medan? Hah? Ada apa di Medan? saya baru pulang, ngerti ya Saya nggak tahu ini, belum belum tahu saya. Jadi serahkan saja kepada pihak yang berwenang. Kita nggak bisa nggak boleh mencampurinya kalau nggak tahu. Ada yang bertanya kepada anak, apa Allah yang tidak punya? Allah tidak punya anak. Apa yang Allah tidak tahu? Allah tidak tahu ada Tuhan selain Dia. Apa yang Allah tidak sanggup? Tidak sanggup melindungi hambanya. Ya kan kejadian azan ya Allah wa ya. satu kalimat ya redaksi yang berkaitan dengan ya Allah Subhanahu wa taala ini harus memiliki makna yang benar. Selain memiliki makna yang benar, dia harus memiliki konsekuensi makna yang lurus, yang benar. Allah Jangan ada konotasi, jangan ada pengertian yang memberikan kesan negatif atau kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Ibnu manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam bab penafian itu penafian secara mujmal, secara ijmal. Tidak perlu diperinci. Banyak sekali yang Allah tidak, yang Allah. Ya. Jadi harus secara mujmal. Allah mengajarkan seperti itu. Allah mengatakan laisa kami sehi, sehi lam ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Jadi di dalam penafian sifat-sifat yang kurang dari Allah itu disebutkan secara global. Pemamat tanamil lugu. Ya. Jadi tidak perlu disebutkan secara terperinci. Yang disebutkan secara terperinci adalah penetapan sifat-sifatnya. Isbat. Nah, isbat baru disebutkan secara terperinci. Nah, penafian-penafian seperti ini ini tidak perlu. Cuma dikitakan azan ya Allah wa iya Ya. Jadi eh, ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawa wa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu. Ya, yang memiliki segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha yang Maha kuasa yang maha kuasa segala sesuatu ya al qadir dialah ya al malik dialah al alim dialah al alim dialah al, malik al malik dialah al qawi al qadir ya Allah subhanahu wa taala mengatakan sifat-sifat itu dan secara otomatis Allah subhanahu wa taala menafikan dengan sifat itu segala sesuatu yang kurang yang bertentangan dengan sifat itu ya yang me, me, apa namanya mengurangi nilai uluhiyahnya ya seperti Allah punya anak Allah tidak punya anak Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak diperanak. jadi itu secara otomatis sudah kita dapatkan dari eh, dari penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala wa al-ahad dialah yang maha tunggal baik Sejak ikut kajian salafi saya sering disindir sebagai orang Muhammadiyah. Kenapa salafi disamakan disama dengan Muhammadiyah? Bagaimana sebaiknya sikap saya? Ya, kalau kita mengikuti penilaian dan asumsi dari masyarakat awam, orang-orang bodoh, banyak sekali. Ya, gelar-gelar buruk yang disematkan untuk ahlu sunnah wal, wal jamaah banyak bahkan yang lebih keji dari itu juga pernah ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan ahlu sunnah wal jamaah adalah mujassimah ahlu sunnah wal jamaah adalah wahabiyah ahlu sunnah wal jamaah adalah hasyawiyah dan masih banyak lagi gelaran-gelaran buruk yang diberikan kepada ahlu sunnah wal jamaah Ya tentunya antara salaf dengan Muhammadiyah itu berbeda. Salaf itu metodologi, ya manhaj di dalam memahami, ya bukan organisasi. Sementara uh, Muhammadiyah adalah organik organisasi, jadi beda. Gak ada, tidak ada kaitannya. Bolehkah bakal pakaian dari bahan jin dijadikan gamis baju celana atau jenis pakaian lainnya? Boleh eh, dasar atau bakal pakaian ya itu boleh dari mana saja asalkan untuk laki-laki jangan dari bahan sutra mau dari jin jin maksudnya bukan jin itu jin celana jin celana jin Nah itu dijadikan bakal celana juga nggak mengapa, ya. Dijadikan celana juga nggak mengapa, tapi modelnya ya bukan seperti celana jeans itu yang ketat, ya. Nah jadi dibuat long, long longgar boleh, tidak ada larangan penifidin, ya. Katakan siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah halalkan bagi hamba-hambanya? Jadi kaidahnya di dalam bab ini, ya, salah satu adalah boleh, mubah, jadi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya apa? Sutra. Kenapa jadi tidak boleh? Dari semua perhiasan yang dibolehkan Allah kepada hamba-hambanya karena ada dalilnya. Nah kalau nggak ada dalilnya, nggak boleh kita haramkan. Jadi jawabannya boleh memakai bahan jin untuk buat celana, buat baju dan lain lain sebagainya. Bagaimana tata cara melakukan sujud sahwi di dalam salat? Ya ini butuh pembahasan khusus sebab sujud sahwi. Ya, kalau dimaksud dengan tata caranya itu antum apa apa namanya melakukan dua sujud. Ya, ada dua bentuk. Ya, sebelum salam dan sudah salam. Tidak ada bacaan-bacaan khusus di dalam sujud sahwi itu. Nah, perinciannya apakah kapan dimulai Nah, kapan dilakukan sebelum salam dan kapan sudah salam ini banyak mazhabnya, banyak perinciannya yang Ibn Ya, mungkin dalam kesempatan lain sudah jelaskan. Apakah pada tasawuf awal kita juga membaca doa empat perkara itu yang kita membacanya pada tasawuf akhir? Ya, menurut pendapat yang benar itu dibaca juga pada tasawuf awal. Apakah ini maksud dengan ain? Ain adalah pengaruh pandangan mata yang jahat. Apakah itu termasuk sihir? Ya termasuk salah satu cara yang digunakan oleh tukang sihir adalah dengan ain. Ya tapi tidak semua ain itu harus menjadi sihir. Pendidik. Ya oleh karena itu jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, maka kita membaca Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Bolehkah usaha budidaya ikan lele di bawah kandang ayam? Ada apa rupanya ikan lele di bawah kandang ayam? Kalau kandang ayam di bawah ikan lele kan sulit. Iya kan? Sulit itu biayanya besar itu. Tapi kalau ikan lele di bawah kandang ayam itu kan mudah. itu hewan yang hanya memakan kotoran, hanya dan tidak dia tidak makan makan lain kecuali kotoran itu. Apakah tokoh-tokoh Islam zaman kemerdekaan juga dianggap tidak benar? karena Islam tidak berpolitik demokrasi. Yang orang yang sudah mati ya sudah dia sudah kembali dengan kepada Allah dengan membawa amalnya. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Yang begitu. Ya sudah mati ya sudah. Dia itulah kadar mungkin dia nggak tahu waktu itu ya. Ya kembali dengan membawa amalnya. Tapi tidak lantas dengan itu kita katakan demokrasi benar karena pahlawan kita juga dulu berdemokrasi kan tidak benar itu. Ya, jadi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Paham? Apakah hukuman dunia terhadap satu pelanggaran akan membebaskan hukuman di akhirat? Allah alam. Rasulullah mengatakan la adri al hudud atau amla. Aku tidak tahu apakah hudud itu pelaksanaan hudud itu menjadi kafar atau tidak. Nah, sebagai pertanyaan sudah berulang kali Ibn Bidin. Jadi Uh, eh, Ustadz, teman Ana pernah melihat khatib Jumat ketika berdoa mengangkat jari telunjuk ke atas. Bagaimana Ustadz? Ya, tidak ya, ada sunnahnya juga Ibn ya, Bidin. Ya, yaitu ketika membaca doa istighfar. Allahumma fir lil muslimin wal muslimin. Allahumma fir lana wal ikhwatina alladziina sabaquna bil iman ya minta ampunan ya bagi Allah bagi kita dan keluarga kita kaum muslimin secara umum kita mengangkat jadi telunjuk kita nah demikian hindari istighfar ketika beristighfar memohon ampun untuk diri diri sendiri ataupun untuk orang orang lain nah itu di dalam khutbah Apakah diskon termasuk riba? Tidak, itu tidak termasuk riba. Itu termasuk cara jual beli yang dibolehkan diskon, potongan harga, bukan riba. Apakah lafal, takdir, tasbih, tahlil, istighfar, ta'awud jika ada munasabahnya yang tertentu? Allah alam ini bagaimana maksudnya anak kurang paham. Tapi lafal, takdir, tasbih, tahlil, istighfar untuk kondisi-kondisi tertentu yang dicontohkan oleh Nabi ini harus mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya istiadah, ya, ta'awuz ketika mulai salat. Nah itu harus mengikuti bacaan yang dibaca oleh Nabi. Tidak boleh kita mengarang ta'awuz sendiri karena dibaca itu di dalam salat. Karena Rasul mengatakan selalu solu itu muni Tapi kalau antum tahu di luar sholat, ya tahu secara umum bebas silakan langsung membuat lafal tahu sendiri hingga ada kaitannya dengan apa-apa mutlak secara umum atau secara mutlak itu dibolehkan paham tapi dalam event tertentu munasabah tertentu kondisi tertentu ya waktu tertentu yang sudah ada contohnya dari Nabi tidak boleh kecuali sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian saja Ikhwan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.